kepada Ustadz Epi Effendi kami persilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah wa ala ni'matil zahirati wal batinah. Alladhi amarana bi habbillah wal ibtiadi anil adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyu rahmah wa qudwatil ummah linaili sya'adah fid dunya wal akhirah. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمه وأبيه wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idin sa'nu yugni al ayah wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadulul jannata bis salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad Pertama dan utama saya ucapkan Selamat untuk Ikatan Motor RSHS yang ke-10. Ayah kado di saya RSHS singkatan Real Salat Hadiahna Surga. Tulis nah kaos, minta kaos Itu jadi inspirasi. Salam dan salam dah lupa Semoga Allah tetap curah limpahkan kepada mahkota alam Junjunan alam yang membawa kita sadar dan sabar Untuk menikmati kehidupan dengan apa yang dibawanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun bukan perjalanan enteng, mudah, gampang Tentunya banyak tanjakan, tikungan, halangan, rintangan Betul? Sing sabar, life is never flat kalau identik dulu geng motor eh, organisasi motor komunitas motor identik ejeng mabok aww saya kan punya masa lalu sarua kan saya mah tengah geng bahwa solo karir jeng brotherhood dulur jeng XTC CS jeng briges balad jeng monreker baraya jeng GBR nya Batur Ulin jadi satu bersatu bersaudara setuju? Saya karek nyaho ayeuna. Kalau saya kan tidak terkenal, cuman orang terkenal mana yang tidak mengenal saya itu aja bedanya dengan RSAS Ikatan Motor. Ya mudah-mudahan KTP Anda hirup mah terkenal, hirup mah kasep nu payu. Ya loba baru udah Ikatan Motor LSAS e, eh taraset tapi itu Pak Ayu. Karena di sinetron mah komen orang-orang orang teh GGM ganteng-ganteng ku bazir. Maka kau ngaku kau budak motor tuh nyandung mas ya. Ya pasalnya di imam. Kan anu disebut perusahaan maju teh perkuat pusat perbanyak cabang. Nah motoran ngagas mah capek nih jadi kurang mah tukang safar tukang ingin salat teh kudu dikosor kudu dijama moal moal leungit pahala kan ayah capek capena ame salat ulin keluar kota teh dikosornya kudu boga cabang di ditu nah bu banget bu ibu nyaa ka salaki dengekeun dah motoran mau motoran tapi singnya ah, orang selamat di perjalanan teh doa malaikat malaikat tak bersayap ini tah tepuk tangan buat ibu-ibu Kurang mau ngenawe ngagas touring awewe mah reti deui red deui Ayana deui gebeg deui naon bawela sopan sopian silakana di naon ah. Ustadz Uje Allah yarham silakana di naon ah. sok rek momotoran mangan waruduh heula bising mawat momotoran Tadinya saya mau acara motor, masa mau motor tadi kan ingat ke Uje, Uje, mawatna balik ngaji naik motor, udah lah pusing banget jadi perjalanan minimal boga aset mengarana wudhu bahasa lain kena wudhu teh sese ya. ame aurana aura kasbon ya sepuluh tahun perjalanan teh lain enteng pasti ayolah itu iya masalah Bersyukur atas nikmat umur kita belum dikubur. Saya yakin seangkatan sudah banyak yang diwafatkan betul. Kemudian di rumah sakit pasti ayah nu mau tengah poe dong ngerasasi itu nu mau teh urang dalam daftar antrian ya temu ngom nguburkeun babaturan nu maot uh ada dat noge pang banget nanya isumna mana yang dibetok tong gede hulu bising tasum helm aslina mang saya biasa GPRS gaspol rem saya ingat maut menjadi kalem ninja hatori nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh Roti jannah, speed takwa, keep istiqomah, GPRS, gaspol, rem pas usum sholat. Bising maut can sholat, sholatlah sebelum disolatkan. Cik atu da masjid mah di mana ge aya, keur ngagas ngong adan mah eureun heula. Da bisa ngagas ge tanaga nanti Allah. Setuju? Semua dari Allah, semua kembali kepada Allah, semua diurus dan berawal berasal dari Allah. Persib nu aing maung Bandung nu aing aing nu saha bray nu alok aralong heula kemari bawa salat berjamaah ya kan menang 2-0 da sukuna ge ti awal aslina sim jadi geng motor syariah ta RSAS aslina doakeun urang syaratna mana Pak Ketu mun naik kuring ka mana wae wudu mang Eren wudu, eren wudu tenang hati. Salat wae sah. Itu pakai wudhu, mah komo turing. Naon eh turing, tutur dan kuring. Ya, jadi ketua kudu nyontohan bener. The real man go to masjid. Eureun di mana we? Perhatikan masjid. Ngeunah ki ieu teu mayar di masjid. Sok ki di tempat umum. dua 2000? Ngising 3000 jadi ki jeung ngising teh goceng. Orang kan mau rugi ngising we hungku anger ditagi goceng. Ngasih ada orang mah ngising hungku nu ngising mah pasti ki sen. Ya awas tujuannya IMRSHS teh naon ieu ya teh. Keur ibadah Ustaz didengekeun sunatan masana minang kurang lebih 10.000 ribu kurang tepuk tangan. Eta teh ngislamkeun jelema teh teh nyunatan teh. Ah Ustaz awal pesertana tahun dia nu sunatan sunatan deui anggota sunatan deui daripada awal kegiatan sama sekali. Jadi semua bisa bernilai ibadah. Bahasa Arabna hayatuna kuluha ibadah oh, ma'aman ahabba. Saya dikutuk jadi ustad, anger ah, hobi mas. Saya boga gorila, saya boga KSR, saya boga Harley. Biasa weh. Dajjal jelma ayeuna nama mainstreamnya. Ustad dia make gamis, di kopeah pernah dicobaan orang make gamis. Nu nyinyir mah ya weh, nunjulit julid mah. Mana udah penek, Mama make baju pamajikan. Kan rudet tete. Make kopeah disangka camat, di topi cing jarurit andirip andirip dibuka topi Afgan Afgan Rudet. be yourself IMRSHS harus jadi diri sendiri just the way you are ninja hatori nikmati perjalanan hidup asik tongri Entrep di mana wae touring ke mana wae make jurus lebah anakol di mana wae temotong gendahan bener sok tinggali nyiruan untuk di komunitas manawae tangkal nu wae dahan nu wae aya dahan nu dientreupana potong nu disedotna nu amis-amis nu positif-positif eta nyiruan ngising nawae madu mah aslina urang dahar madu ngising naon Nepi katai nyiruan mah jadi donat donat madu. Ibu pernah makan donat madu? Cik atuh mikir saya era ku donat donatnya di madu siapa? Tahu keprokol atau rame kami latih nyapati. Jadi buat orang IM, RS, HS, tenarium, duh, era kasida, eh. 10 tahun usia ngeriung wae hese, teu era ku korong, korong wae diriung-riung sok maku sok. Mun ngorong teh langsung dipicen heuh, pasti pakai wirid lah, sok. Nah Ustad dikil-kil udah letik pun gede mah dikil-kil. Kan bayang yang irungnya sedai kumaha. Jeung jorok joroknya tukang ngorong nyimpen korong mah apik Muntah di kolong kursi di kolong meja sok ngaku. Batang mun IM LSHS tengarium ya aduh eh sing era ku korong eh. Sing era ku hongguan. Hongguan we boga salaki. Oh salaki na Ustad mone anaknya nisin bibi-bibina susu cap nona Eta teh keluarga kaleng, urangnya bukan keluarga IM RSHS. Mantap, jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Tulis jam status. Berkumpullah sering-sering seperti ini. Allah bahagiakan kita ketika kita berkumpul. Tapi ulah ngumpul humpul kudu charity, berbagi. Naonwe amal amal bebersih, berbagi, menyentuh yatim, pakir, miskin, doa apa. Saya soka Al-Fatih tah. Ayo rumah singa, di galih eta teh evakuasian anu teu bisa maronok di dia dirinya terus kelompok anak muda yang banyak orang ikhlas tidak kita kenal saya ciri selama di dia dirinya biasa ngomong lancar tuh bisa potong suku banget nalengit gagal operasi tadi terus kontrak tilu tahun imah detik haredang tapi kita jadi amal Mana teka pikir ku mata kabereyan mah tara ku cucuk muning ku tulang pedang awas motornya manaha ai nilai di mata Allah murah karena teu boga amal nu jago di alam dunia mah lain gunung gunung kuat eleh ku beko nagreg di kerokna ku beko beko eleh ku seuneu jadi besinya jadi kampak jadi samurai jadi bedong jadi benda-benda eta dibentukna ku besi ku seuneu seuneu elehna ku cai cai elehna ku angin angin elehna ku tukang sate tukang sate jelema elehna ku tunduk slipkeun moal orait mun geus tunduk komo keur naik motor mah istirahat heula tunduk elehna ku maot maot elehna ku kahadean ya. maka RSHS rea salat hadiahna surga Takomat sholatlah sebelum disolatkan Ke masjidlah sebelum dikemasjidkan Kan judul tema kajian kita sore hari ini waktu asar teh Judulnya naon, nanya kapan itu ya motoris hijrahnya nyantu, untuk hijrah ke mana hijrah teh singkatan hidup jadi terarah hidup jangan resah gelisah gundah gulana melo risau galau itu teh banget nepi ka migrain stres gula darah asam urat Lewi naroromeun teh kunaon teh hate teh tenang hei catet uang bukan segalanya money is not everything duit mau dibawa paeh tapi mentugal duit acarek paeh <laughs> But no money, everything is nothing. Teangan duit mati imah kadir ikhtiar perbuatan. Ikhtiar perbuatan. Rizki silaturahmi kejutan. Hanya doa yang merubah takdir. Rek init memotoran dengan doa. Lama ayah doa. Nah. Maka tidak ada sia-sia. Apapun hobinya. Apapun komunitasnya dimanapun kapanpun kemanapun sing ingat ke Allah aku tambah Allah tenang Aku tambah Allah cukup. Aku tambah Allah amazing. Aku tambah Allah miracle. Aku tambah Allah unlimited. Aku tambah Allah luar biasa. Maka catat ibu-ibu yang belum punya status sore hari ini itu saya ya. Allah ada, masalah tiada. Setuju? Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Tulis, oke. Okay. Bukti 10 tahun usia kita nakaos orang, najersi orang kau angkat tangan Allah turun tangan eta khas IMRSHS tati orang mereta gambar nuker takbir atuh mang ieu mah wasit goblok persib Tuhanku persib agamaku saya ngodar ke musri hati-hati ah jaga wudhu kemanapun kita pergi berikan kebaikan kete jelma teh inget hmm, nineng cerita makamari ustad kasumpingan ku RSHS ka dia turing ngabagi Quran ngabagi duit ke yatim kurang maut ke teteh neteli jika Ibrahim alaihissalam gaduh manasik berhenti nggak orang berumroh dan berhaji saya berdoa di waktu asar boleh Semoga RSHS Ikatan Motor Rumah Sakit Hasan Sadikin satu ketika bisa touring umroh bareng. Amin didoakan nu hadir ayeuna ikhlas kadieuna nu hutangna can ngabayar sing lunas si eta baru gak kene berarti motor teh tenorna can beres tah menang nganyuk tah kan tong legenting eh, motor menang nganyuk malah nu can marenang jodoh sing panggih jeung jodona nu keur teu damang ye sing didaramangkeun nu boga masalah sing selesai masalahna kunciannya Selalu, kapanpun, dimanapun, sedang apapun, dekati Allah. Cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukup. Benahi urusan akhiratmu, brother, nanti aku benahi urusan duniamu, kata Allah. Ringankan beban orang lain, nanti Allah ringankan bebanmu. Mudahkan urusan orang lain, nanti Allah mudahkan urusanmu. Menyatu logik. Mata kalem, ya, tuh balem bawa kalem, jempling jempet tapi Eli mulai segala di update, segala di caption naik sholat OTW masjid. Jangan ping aku karena aku di rokaat kedua dan ruku wae foto. Rudet. Hati-hati, statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Saya sok biker subuhan. Di biker subuhan mah ketua KB ame tanggung jawabnya bebarengan. Bringkad itu bringkad dia teh subuh berjamaah. Kenapa? Kendaraan kita sekarang varian merek CC kecepatannya berbeda, betul? Itu kan masa ruaman, kerana pun bekas orang koleksi motornya lo bagus ya iya anjir tong sombong mana nus bogatan koleksi kerana padahal baliknya mau naik motor tapi naik pasaran pas di jalan Rumah kita akan sama, kuburan kaplingna ukurannya dua kali satu. Pakaian kita sekarang beda, besok mah sama. Kapan? tuh Tak udulah udulah sebelum diwudukan. Wajah kita akan mirip tengkorak, siang dikubur mah hese di forensik nah oke mana babaturan baheula nu nusok ganteng teh. oh cantik, ganteng relatif, nu goreng nu mutlak. Kendaraan sama, keranda, pakaian sama, kapan, kapling sama, dua kali satu, Naudi muka sama tengkorak tong sombong gelombang materi yang kita investasi di bank yang kita kehendaki ketika sakit butuh transfusi bisa beli getih KPMI tapi bisa nggak beli nyawa maka demi waktu sesungguhnya manusia merugi setiap orang bisa beli jam pertanyaannya bisa nggak beli waktu dengan rasa orang dari umairnya 10 tahun dan coba. Setiap orang bisa beli jam, detik terus bergulir, detak dibarengi detik, detik masih bergulir, detak berhenti, detak berhenti, detik tidak membarengi detak lagi. Uje pas nabrak tembok, dia nama tek tek tek teknya tapi ini berhenti. Kuluman alaih halfan, semua binasa. Kulu azali musama, semua ada luar luarsanya kullu nafsin da'ikatul maut kalem mau na kalem reka mana tentukan tujuanmu sekarang iya teh mau motoran teh karena Allah karena oleh Mun karena Allah pasti menang oleh saya touring ke Garut menang memajikan orang Garut. Lah karena Allah. Kermacu mangiblut cokotong. Kernaji diberi ngopi opi tong. Opi. Nu jomlo kernaji ke ulang tahun IMRSAS baliknya menang jodoh cokotong tanya lu lah bogohon teh main cokot wae nah, di dinya mah kumaha mun jikan nah, kan batur mama eta mah mata ceten tong sok singgung nu aya di jalan mau motor leuwih alus disiap ku ereking anjing tadi jadi udah gue anjing tenggelam pas saya di pom bensin iya anjing mau tadinya mana bang bray tong tadi itu saya tenggelam gue baru dari MRSAS iya wilayah orang kan tong ngebut punun asana ah, sebut orang nenek, teguh aja jadi ngebuat nanti jadi orang nu era Iji mang saya jelma make sporter, make fat boy. Melongor nih, boga Harley tuh, si Eka sombong. Kalau motor lain hari itu? Gue belum sombong. Emang make moge di Bandung mana yang gua? Boga Harley tapi kan dulu jelma gitu nyentak boga hari itu. Tuh aku nunut kan si nabrak, bener nabrak. Pas ke nabrak ngoseh, heh, kain dong sombong sih boga hari, boga hari karena gitu ah tadi teh ngagorong teh di badan alas teh remna di mana oh hari merangin orang yang seberburu sangka matak di jalan mantong kasinggungan orang mau kajebak Gus ngaji jeung Ustaz Epi IN RSAS Jawa Saroleh Eta mah joker mau motor ngebut standar standarkeun turun ini ah, ini ini ternyata di seberang jadi tanya ada yang nyengkah dia di pangku. Alhamdulillah di Ciduhan. Nah kan, ini di pangmantasan teh kadonya doan. aku masih ini. Tarik ke beres mau kasih ATM. Gantong lebay kalem we. Tanya heula ini rek mentas moal. Main pangku wae sama. Nya nya ah budak motor teh nya ge teu wawu aya batur desa komunitas motornya standarnya ngamai kan di udah buka uge danya asin labu mang mang standar mang kosong kayak begitu, cain ke lain cut bray eh lain jalanan cenah eta ya, ah tuh kan urusan awang masin labu tuh wau di udang aya beas bocor balanya beas di gede bage pada lain dulu lain nanon beas nanti cut bocor udah disanggap ditanean dituturkan karena urusan materi banyak. Tak iya keren ya, usia ke 10 tahun, IM RSAS ngayakin pengajian, tepuk tangan. Semoga menjadi amal soleh. Kan ulang aku soleh, salah ngaku salah soleh, nurse dan ngeus Karena setiap orang suci punya masa lalu, orang berdosa seperti kita punya masa depan, setuju? Ngeus tong yang dinilai ku jelema, dir mantan maafkan aku yang dulu. Kalau dulu aku haram jadah, sekarang semenjak di IMRSHS aku di atas sajadah. Nyari di sekretariatnya ya sajadah. Kalau dulu aku ngobat bejat, sekarang aku tobat. Kalau dulu aku maksiat, sekarang aku taat. Kalau bahula akan memotoran ningali ahwat, kekuat rasa nanti yang maksiat meli coklat supaya ahwatnya daek diajak maksiat. Ayah nama nges jeng Ustadz Epi ngaji di 10 tahun usia IMRSHS Ayo nama ningali akhwat teh biasa. Nah, nges syariat eh nama temaksiat tak kuberi dia coklat tapi kuberi dia seperangkat alat sholat. Asal tong leuwih opat offside setter. Bunya kasalaki. Nah, dengikeun ceuli daging jadi. Wani era proklamasi depan publik ngakunya ah kasalakina. Sanajan nampak tanama loba awewe anu ningali salakina pas lilir sare kieu ekspresina karena nggak jelas mana banget mana beteng eh. kerek nari ustad bakal lama anyar kawin ngunahun cina jika mojat jika Beethoven romantis harmonis ayo dong ustad nggak sekolah motoran wae paru-paru basah jika nama kieu iya, kerek nanti bro nyam nyam nyam nyam kerot kekerot kekerot kekerot ayah salakinan kira gitu nggak tong silip long nggak nyaho nah ibu kuat kene ibadah ustad baik jeung eta ustad gede nak. lalaki ge sarua ibu menyium anyar panganten eta ibadahna standar atau udah sengit kene gelis kene mun aina nyium pamajikan teh lain ibadah di jihad akbar geus bau kompor aya baheula atuh bodina ngagitar ayeuna nama juga kendang make gamis dia juga karung leumpang Taksing tak sing salabannya Ibu salaki begitu ring introspeksi. Kunaon salaki loba di luar meren urang nu betah. Kali-kali dangdan teh kesalaki tong lain kamu mall, undangan ondangan, pengajian karek dangdan, ai kesalaki mah daster bau kompor weh Cium tarang, bau kayu putih, cium beng bau param kocok, cium suku ngoet daroromeheun. Heuh dangdan sia teh kali-kali meli seragam SMA meli seragam paskibra meli seragam pramuka tong make baju nu ieu wae balik asar di rumah sakit sok nyen surprise anak-anak cina meli baso kali banon, cina jauh urang cicing na balik panto pas salaki datang teh kancingna buka dua seragam SMA ayah insya Allah nyabok siap gelo cina datu bebe jahela tuh jadi harus saling membahagiakan. Maka tema di 10 tahun ini adalah jangan lupa bahagia. Bahagia mah diciptakan bukan dicari. Bahagiakan orang lain nanti Allah bahagiakan kita. Mun ibu nggak bahagiakan salaki, salaki bahagia pahalana ke ibu. Ibu tong GR. Mun ibu beri nafkah ku salaki, matak Nabi tadi nanya, ibunya ah ka salakinya ah. Matakna sok ngadoakeun, ya Allah lancarkan nafkah suamiku. Betul, Bu? Tong gede hulu, bising dan subhalem. Mun orang lancar neangan nafkah teh doa mereka tah. Yang menembus batas yang Allah dengar jadi bun ibu nerima nafkah ti salaki lain ti salaki teteh Ya Allah Bisa bu? matang mun salaki telat mere nafkah tong rudet cokot langsung dina dompet kayak mun salaki molotot jawab badai nyandak titipan Allah ya sekeprok Sedibelaan kurang tapi kan nyaha ayah batasnya ibu nyaha kan salaki tuh kan konsisten aslina wani diriungkeun mun salaki maut ngilu teh rek kawin deui moal Edek anjir geus boga rencana tak tong eleh urang nawae can maut geus ngarencanakeun geus kila ame adil menang salaki orang kawin deui tuh kan egois emang plat nomornya ganti E60 IS egois Buna salaki maut tengilu dari nu abi ustad nu Allah berarti cokot penuh bogananya nggak sadar berarti nafkah ti salaki Allah. Mentak tong rudut mun salaki turing wae jarang balik nggak we. Dan nu Allah sedekahkeun we. Tului ngadoa ya Allah kalau suamiku masih baik untukku tetapkan dia denganku kalau sudah tidak baik untukku simpan dia di sisimu paeng kayak gitu. Komo salaki nangusnya poema para abunya kaguramean. Ya. Ayo karena opan menitului wetil Ayah pemajikan curhat Ustaz gadi abdi teh capek hati ku salaki abdi saprak dikenalkan ku baturana karena jejer tah balik ke rumah sakit teh lain ka imah kadon kanu jejer beli eupan duit baku eupan bu sabar bu ciri hati ustaz karena aku kumul mati lu jam sapoe teh melong teh abdi salila jadi pamajikanna teh pernah dipelong lu jam jika bener melong ibu bet eleng geleng piheulaan gaya ibu mun salaki balik teh jika aku kumul Alhamdulillah cina Ustad abis diciduhan heuh ah, tuh lain kok. Geus bubun salaki di balong wagon mah sedekahkan kagurame. Bu, nyaah salaki tuh da anger nyaah. Kerena awewe ah, Bae salaki orang kawin di Bu, ai salaki nusa, saha? Matak ibu tengilu dan Allah. Hari Allah nyarek teh salaki orang kawin di Nah, ibu ngaluwihan ti Allah saya curhat carek. Allah wae dilawan. Ai ai ka Ahok geuleuh. Ai ibu jadi Ahok penista agama. Mata rek kawin lima derwe tong bebe jaria jempewe. Berat minta maaf, berat minta izin. Enggak jadi perizinan jalan Sukabumi ge Oh izin kawin deui mentong izin mun kapangi minta maaf. Matakna sing apik, bray. Berkuat pusat, perbanyak cabang ke di imah. Bu salah kita nu Allah bikin we ka Allah sing salamet turingna sing menang lingkungan nusaroleh daku soleh mabuk nanaon ge beres bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh maka IMRSHS didoakan gapleh gaul tapi sok panggil di masjid panggil di pengajian eh panggil ke teh mana mang ceriti mang ke pesantren bisa jadi orang yang ngilu kudu terima kasih sudah diterima dikasih-kasih. Ayah jelma miskin gara-gara sedekah? Saya yang motor Harley sejarahna teka beli dicicil ah seberat lima orang membuka hutang sedekahkan motor nu ayah kak Ustad ayah tak kemari anyar ke meres porter hayang lebih hade bikin deh dak kurut kumis nu beak silet kumis oh pabrik silet tong sieun mang Allah mah apaleun siga dahar tengising bungha. micung menurang guys hayang lebih bikin insya syakartum la aji eh alhamdulillah bu demi Allah baju tarameli ya menang nuanya endorse dong ambasador matak bengete rawat tong diedit Aina Instagram meni bright, ayo ngalih kienem. ngoran orang namanya tegal di sambernik ningali di geus sambergo ayeuna dirawat kudu loba silaturahmi IMRSHS aya kado ya lamun IMRSHS hayang sukses penganalkan askes e jeung BPJS omong loba HS kena tiis di ya ASS lamun hirup hayang sukses IMRSHS buka akses gawe progres loba nu protes proses insya Allah suk rek ulang yang status lamun hirup hayang sukses IMRS S. tong ngandalkan askes jeng BPJS koma loba HS nanti tiis 3S stres mun hirup hayang sukses buka akses gawe progres loba nu protes proses insya Allah suk nah, sukses 10 tahun dekarasa tak sing loba silatu Man ahabba ayyub satolahu birizki wa ayun sa'alahu piasari falyasi rahimah. Muna yang panjang umur para rizki, tong loba ngomong gandeng hingga film Jepang, loba silaturahmi. Urang mah ganti oli Harley entong tah mere rifting rusak diganti. Sabar entong mah nyen video. Eta kan silaturahmi dahar talamayar umroh tinggal ngomong luar negeri pulang anting gratis dicukur di Singapura dahar di Belanda modal di Purworejo karek balik modal itu kan genah ayo nurut ke Allah mah silman Aka sambungkan yang terputus denganmu pula sampai wataku yaumalataji nafsun an nafsi syaa wala yukbalu minha syafa'atu wala yuhadu minha adlu walahum yunsarun al-baqarah Sunda nama kila, Takutlah kepada satu hari yang dimana di hari itu ke di dunia nama sadapur, sasumur, sakasur, salembur, sapagawean, sakomunitas, sahobi, tapi di akhirat menang tempatnya nu beda saware ka surga saware ka neraka nauzubi wa ummihi wa abi indung lumpat di bapana anak lumpat di kolotna kolot lumpat di anakna salaki lumpat di pamajikana pamajikan lumpat di salakina jika Ibrahim alaihissalam lumpat di bapana dan diminta pertanggungjawaban bapana asup neraka Muhammad Rasulullah lumpati dulu dulu Nuh lumpati anakna Lut lumpati istrina Asia lumpati Fir'auna urang 10 tahun ruang riung cik atuh saruakeun amal teh ulah ukur ngariung di dunia tapi kudu mampu ngariung di sur eta keur umroh keur tawaf kan saya biasa pakai kupluk anu nanya mang orang Majalaya kan weh mang nah apa kupluk koplok cuman siapa apa kain nak kupluk nah Tong ngambek tadger umroh lain ngambek mau dibuka kupluk berarti mau apa nah Ustaz mahas hasna pakai kupluk pikir-pikir aing juga dokter kelamin dokter kelamin mah apa kebenget pasien panggil di Borma yang dokter Dinan salah Jeung dokter Ono yang dokter Hani panggil di Borma cek pasien nanti dokter aku melahirkan sama dokter udah tiga kali berarti budaknya tiga kela cek dokter teh udah pasien teh ribuan kela hesebuah pohon ibu saha cik singkatkan ohnya Bu Mimin tak poe mah make topi ah ame identik jeung kupluk eh eta atohna pangi jeng orang Majalaya tad geus beres sai cenah geus tahalul ka, hotel saya di mana mang hotelna Pullman misalnya di Pullman kamar sebelah eh naon di kamar bajigur suuk kui edan di makaya suuk cai jeung kui geus kui kan kui ngopi yang saya ceritakan bahagianya bukan di sana Pangi jeng babaturan sadaerah nyageti gitu, salembur di luar negeri di negara Batur kebayang ke mun IM RSKS tina ruang riung 10 tahun teh pangihna di surga tak amana saruakeun mang renhela pak tu usum salat renhela hela tanggung jawab usum cariti sok udah bahagia mah udunan tong masing-masingnya ya nyunatan keren di kanan masanya tetap diberjalankan peduli itu rumah singgah bantuan kontrak tilu tahun tapi katutup enam buka ambulan kan eta teh sinergisitas satu bersatu bersaudara ngahiji mau apa hili papisah mau jadi dua sepakat entak absus salam tebarkan salam dulur kaberek jeung game motor mana wae ge Waat imut toam tong pedit kudaharen sama dakwah tera ku hadis di lapangan mah ku kopi ku udud anu keur mabok eh mah aduh tah hampura-hampura urang tah suukna tah samsuna tah dulur urang pokoknya ya, anjing kuaing ngaganggu siapa anjing da anjing ker dak jalanan mah bu kasar bu anjing teh koma diteliti teh mun goblok titik si anjing goblok tuh titik jadi eta mah bahasa kaum kalem nuker mabok di coba nu mabok dicarek meureun teh samurai kana beungeut usapan temang samsuna terus didongengan masalah maut ah anjing tak jadi tengenah ke aing mabokna si ustad mengobrolkan maut anjing demi Allah tak terakhir mabokna nyanggeus sok kurang diharewasan la ilah oh beki beki beki terpuruk mana singnya ah bel ka indung mana hiji ku dongeng dua ku opieun nganyatukeun umat mana gampang atuh RS AS IM Ikatan Motorna yang loba anggota gampang Ninang babagi weh. Udah mah menyatukan umat di Bandung. Kan baru dak yang motor ke masjid geus loba tuh hampir sajuta di titik saya. Follower saya we sajuta kurang. Eta teh kumaha Ustaz? Menyatukan umat mah cina nyaratu we. udah harem tanya mun konsumsi leuwih. Urang mentara era menta mun aya. Sok aya panitia hidang Ustaz dia cana. eh teteh mun ngaliwat ka stopan pas lampu merah teh mayar nungamen teh lain ku duit cara ku duit bising pang dibelikan oleh kalau ba budak pang nu ngelem tapi kudu bijak tanya kunaon ngelem ternyata bukan kasus mutlak itu teh teu beli oki jelly drink ternyata lem teh penunda rasa lapar eh dibere konsumsi pengajian mamang keur ngamen laguna teu ngeunaheun da salatri lapar sumutna bau da beuteungna kosong dibere opieun mamang ningali ka urang teh tuluy ka hareup mobil teh pokoknya mah kebalana anjing enak eh, naon kan mobil yang aing karek di bere nukil wani ngalepas nyawa buka gene kacana teh anjing usar epis jadi dulu merangkul bukan memukul mengilhami bukan menghakimi setuju mengajak bukan mengejek mencintai bukan mencaci mendaki bukan mendengki menyayangi bukan menyaingi sepakat tak IMRS 10 tahun teh kudu lebih dewasa uwa musuh dulu KB genah gerasok aslina wani diriungkeun absus salam waat imu to'am wasilul arham silaturahmi jeng komunitas nulain wasallu billayli wa nasunia munges bubaran kegiatan sili doakan jauh di mata dekat di doa jauh di kaki dekat di hati jarang bertemu saling merindukan jarang bersuah tapi insya Allah saling mendoa kalau kau cinta setengah mati, jangan kau kejar fisik dia yang kau cintai. Tikung saja namanya di sepertiga malam. Diskusikan dengan Rob kita. Ya Allah, yang saya tetap kan nanti umumnya yang soal ya Allah. Nah lo gak paling ngarana so. Kete hati nate. Dah ku cinta mah Superman dia nutung mah. Ku cinta mah. Mentak cintakan rasa cintamu kepadanya, nanti Allah cintakan cinta-cinta yang kau cintai sebelum kau mencintainya, Allah cintakan kepadamu. Minta kuranglah yang IMRSAS yang 10 tahun usianya ini semakin jempling jempet tapi eling gerakannya siga jantung detaknya terasa walaupun jarang nolol ayah ada ayah jantung somong, jantung mah kita sugan ayah jantung proklamasi siam ulah aing jantung mah jempling we di tempat IMRSAS cicing dia tapi kerasa ku dulur-dulur caritina loba sebelah orang mengusul sunatan mah da beda tuh kanu kawinan yang kanu nyunatan ucapan selamat nage mun kanu kawinan selamat menempuh hidup kanu nyunatan mah selamat menempuh bentuk baru kan asana kupluk jadi helm selamat menempuh bentuk baru lebih kaneangan sata nurek sunatan sok daftar yang kena jadi ini keren banget sebetulnya mah mudah-mudahan panjang umur Barokallahu fi umrik para personilnya sing lebih dekat ke Allah karena jauh semakin jauh dunia ini ditinggalkan akhirat semakin dekat dan didekatkan walaupun tanpa sadar dan tanpa paham suka tidak suka bapak saya dua minggu yang lalu baru wafat jam sakit teker uh, di Jumat untuk nangis Jumatan si bapak ahli tahajud oh, orang orangnya bakal dunia sementara akhirat selama ini Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Orang yang hebat itu yang sadar bahwa hidupnya tidak lama lagi. Berapa giga lagi kuota usia kita? Yakin bakal berumur panjang berorganisasi IMRSAS yang 10 tahun? si kurang enak seberapa tahun? Yakin bakal umur panjang? Bisa jadi asar barusan, asar terakhir kita. Hari ini kita di atas tanah, besok mah tanah di atas kita. Istri jadi janda, Suami jadi duda, anak jadi yatim dan piatu tanpa orang tua. Harta nu ditumpuk-tumpuk dihitung-hitung jadi sengketa atau pakai agama mah. Lalu apa yang kita bawa? Teman sejati hanyalah amal bila waktu setiap orang bisa beli jam tapi nggak bisa beli waktu setiap orang bisa beli kosmetik tapi nggak bisa beli cantik setiap orang bisa beli buku tapi nggak bisa beli ilmu cari rahmat ridho karunia dan magfirah Allah subhanahu wa ta'ala silman kota akak sambungkan yang terputus denganmu karena akan ada hari di mana semua sibuk dengan amalnya masing-masing ayana ngeunah yang ngariung dalam satu resonansi satu frekuensi satu visi satu misi semoga dapat ridho ilahi ya tepuk tangan buat IM yang kesekian tahunnya Semoga keep istiqomah, stay on the track, road to jannah, speed takwa. Setuju? Omat mang kadoti saya mah jaga wudhu, jaga wudhu, jaga wudhu. Biar kebijakannya tidak kebajakan tapi jadi kebajikan. Kubasuh mulutku. Salamatul insan insanu hibdilisan. Saya jadi ustadz didoakan ku si mama. Doa seorang ibu. Cikal dong licik nakal tong ditinggali nah cabakan mang gedean sekolahnya di mana Ustadz sekolah termahal di dunia kebonwaru aing di bulan singogo di karantina anjir guys tong baong cangkel mah si mama ada ke anak ibu-ibu nyarekan budak tong sangenahna Si inget kernyena sakitu diemplem-emplem dipoekan dari seserian nah yang siapa anak sama jerwa pasti ya monyet langsung anaknya juga sunggokong Awas doain dong Mas mama mantep pernah, Happy sing jadi ustad. Mah happy jadi ustad di mana ngaji tuh bisa. Sekolah tuh tamat, kuliah tuh pernah, mas santren tuh beres. Mama ngadoakeun tuh lebih lebih ting, Allah janji doain dong karena anak mah jadi. Nyangke goreng patut kasep, urang tuh kasep ngan payu. Sing halus omongan Mata hati-hati di jalan, tong sok omong-omong nak, tong sok sombra, komo doa dong ke anak doa ibumu dikabulkan Tuhan <laughs> ayah hewan dan kutukannya eta jadi kenyataan sajidu mentu sakecap nyata eta sing jadi ustad asli nah proses tapi nah eta jadi ulama kamari tiga rut dirangkul ke para ulama Bila kau takut pada rajamu Lebih takutlah pada siapa? Pada ibumu Bila kau sayang pada kasihmu Lebih sayanglah pada siapa? Ibumu, ibumu, ibumu Saudara kali? Tiga Apa artinya? Boga budaknya itu boga indung tilu sayang maneh Induk bukan tilu kekuatan hiji mengandung dua melahirkan tiga menyusui. Lagi bisa ada di sana ukur nyusu. Perebut jeng budak. Naon bedana kopi jeng susu. Kopi mah hideung kabe, susu mah hideung tungtungna. Awas ya pengeureun jeung indung mah. anu masalahna can beres hutangna teu bahagia lunas bahagiakeun si Eh si mama doa Allah mengalunasan Mama itu wakil Allah Si bapak itu wakil Allah Maka kamar bayar sawiro Rek ini turing bebe jala Jika orang ngaji bebe jala mah Jadi rek ini Sok oh, salam Kalau itu akhir berbersih Haji kulit panas Biru kesih Sapa nurip Biru kesih Biru kulit Nuri harap Pengukurnya harap harap Kapan terakhir bertemu ibu? Karena melihat dengan seksama bekas apa penyertai dan kreditnya ini berbagi rahasia sukses ya. RK jadi gubernur lain pinter-pinter tuh doain dong. Jokowi doain dong. Hero Tanjung doain dong. Rapi Ahmad Benghar doain dong. ini doain Jangan main-main dengan saya. Datangi aku tergopoh-gopoh. Kapan terakhir tergopoh-gopoh ya kayak ini gitu? jika bahula anyar di akadan eta mah dititah ku lembek kapan terakhir menyuapi mama dari hasil keringat setelah kita dianggap orang hebat dan seperti hebat lupa siapa yang menghebatkan pernah bawa makanan lezat sikap hebat nawaran ke mama mama boleh nggak kali ngawapan mama pasti nolak ulah limbo. tapi mau dipaksa cimata nabi jil ngecelah diambil pernah tuh cimata indung diambil tapi air surga Bukankah surga itu di bawah telapak kaki? Berapa juta ibu di rumah sakit ini yang wafat gara-gara melahirkan? Wani lepas nyawa ini. Matang mun selamat di perjalanan, rekturin ke kan teh beda jauh lah ai ka tempat nu sangat. Punten kan gue di dieu sama. beda jauh. Kak inum Kapan terakhir nyium keningnya? Kapan terakhir menempelkan pipi kita lalu berbisik lirih tulus ke telinganya ya maafkan aku yang Ridho ya aku aku paham sekarang kalau nggak ada ridho mama bagaimana Allah ridho sekali memang ngahuapan soalnya mama epi ke detik mengudak epi wayakil mama lah ngengeng ngengeng tapi yang ngahuapan mama nyesok tapi tau makai ngengeng ini aku sama mama Genahun si aslinya pang, hutang lunas, keluarga mawadah warohman sakinah, perjalanan lancar, doa ibumu eta padokan mah lagu keramat can lagu Iwan Fals can lagu Melly Guslow eta teh jadi inspirasi tapi diamalkeun memang nyangke tina lagu aslina kayak cicing di panggung nu hebat di poe ieu Kita doa sih mama juga ya, memang jeng sawah ini bakal nyaman ya. Asli. Rahasianya naon Ustad? Ridho Allah. Ayah di ridho Allah. Ridho Allah, ridho walidain, wasyuhdullah bisyuhdil bang beli ke murah tapi bikin bahagia boga mobil anyar mama hula urang ayang umroh jeng mama kan ay hari ibu mararudat dat statusna I love you are my everything si mama langsung komen I love you ma aku cinta padamu ma maka segalanya aku si mama langsung komen nya segalanya aku mama nyape budak mau undangan tak sahak doraka tetes ya jadi salamet mang insya Allah udah urangin jadi kolot kan baru gak budak hayang budaknya soleh ibu hayang soleh yang pinter nu soleh pasti pinter tapi nu pinter minum tolak angin siang ibu hayang benghar yang berkah berkah mati Allah benghar mati nak usaha nu benghar cantang tuh berkah tapi nu berkah pasti benghar ibu buka budak kudu soleh ibu hayang budaknya soleh bawa Senin ke kelurahan ganti ngaranna jadi soleh kita ke soleh langsung Ya soleh mah kalakuan lain ngaran Matak IMRSHS sing rea salat hadiahna surga sok ruang riung jeung nu soleh RSHS teh kami diberi hadiah sur doakeun ya 10 tahun usia kita beranjak semoga tambah soleh tambah baik tambah bermanfaat tambah kompak tambah solid Semoga tidak hanya bertemu, hanya berkumpul di dunia, tapi bisa berkumpul di surga yang sama. Saya punya pantun, boleh? Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau umur IMRSHS e panjang, bolehlah diundang saya lagi. Kaci situ melikopea sakitu WA. Ayah tomat, ayah bete, tamat. Ayah kasih pondok kasih panjang pak ambroknya di situ rek pondok rek panjang aing mah apal amplopnya ngan sakitu tidak setiap salam harus dijawab naon contohnya ustad ke KB ngadoa ngangkat lengan Ayah ngadoa angkat suku doa suka WC ngangkat naon doa suka masjid ngangkat naon salam nih KB dijawab salam ke kuburan perlu jawaban deh ah lumpat ya jawaban salamnya sholat Assalamualaikum pernah ya makmum lebay Waalaikumsalam tak ilmu salamnya tengangkat lengan kabe anu angkat subuh malah ayah salam dengan tengangkat lengan tengangkat subuh sare tapi ayah salam dengan tengangkat lengan tengangkat subuh tapi anu ngangkat eta yang muda sok ngangkat sorangan siapa? nah tak ayahnya nah doa teh ngangkat lingkungan jika kil doa naon ustaz doa nulisan ceramah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bukan buat TMS mana MC nak gawe gawe gawe rame-rame rame rame si ketuk si ketuk paling ketuk ketuk paling Gracias.